Baca Asmaul Husna. Alhamdulillah ini marak di mana-mana Asmaul Husna. Anak-anak SD menghafal Asmaul Husna, kecil-kecil menghafal Asmaul Husna. Biarpun ibunya tidak hafal misalnya. Ya lumayan anaknya hafal. Ada perubahan nanti insyaallah. Tapi kita lebih dari itu kita ingin membaca Asmaul Husna lalu faham maknanya. Sehingga semakin yakin semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Huh? Gimana? Hafal? Eh, Agak enggak hafal sehafalnya. Tidak harus semuanya. Yang hafal dua-dua dibaca. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah. Hafalnya dua. Nanti belum masuk TK soalnya. Baru masuk TK 20. Nah. <laughs> Ya. Sebut nama Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah satu. Dan kadang untuk memerangi kekurangan kita, Mungkin kita punya sifat sombong. Hanya Allah yang boleh membesarkan diri. Ya mutakabbir, ya mutabakwi, ya mutakabbir, ya mutakabbir, ya mutakabbir. Mungkin kejam sama orang. Selalu baca ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Keras hatinya ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, Ya Fattah, maksudnya Ya Fatah buka hatiku Ya Allah Dengar ceramah kok susah bener Ya Allah Ya Fatah. Nah, ini dihubungkan dengan kita. Makanya selalu Imam Ghazali dalam mensyarah itu selalu bagianmu apa dari sifat Allah itu. Kamu harus mengambil sifat Allah itu. Kayak kemarin kalau kau sudah baca Allah Rahman Rahim terus kamu bagaimana? Nah, kalau ini dalam dalam Al-Quddus tadi Imam Ghazali mengatakan pungkasanmu apa kalau sudah engkau mengetahui Allah seperti apa? Hendaknya lihat Allah punya kesempurnaan dan kesempurnaan Allah tidak seperti yang kau fahami tentang kesempurnaan makhlukmu. Maka hendaknya hammu tujuanmu hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka pekerjaan manusia itu sesuai dengan apa yang ada di benaknya. Pikirannya itu adalah itu. Maka yang diperjuangkan adalah yang ada di otaknya. Kalau Imam Ali mengatakan manhamuhu batnu, kalau orang itu yang dipikir perut, isi perut ya fakimah tu mithru ma minhu. Kalau ada orang yang dipikir tentang perutnya, maka nilai nanti seperti yang keluar dari perutnya. Itu sudah tingkatnya itu. Tapi kalau ham adalah Allah Al-Quddus tinggi, pangkat tinggi. Kemuliaan. yang dipikir yang ya, nilaimu adalah nilai yang keluar dari perutmu tuh apa itu. Sesuai dengan apa yang dituju. Allah himmahnya tingkat itu ya segitulah tingginya sementara himmahnya setelah kenal sifat-sifat Allah tentang nama Allah keagungan Allah himmahnya menuju Allah subhanahu wa ta'ala maka kemuliaan ini dia setinggi himmahnya itu setinggi semangatnya menuju kemana nah ini ini buah selalu Imam Ghazali di akhirnya mengatakan bagianmu apa dari setelah kenal sifat itu setelah kau kenal Allah Rahman Rahim apa yang harus ada padamu setelah kau tahu bahwasanya Allah adalah kudus lalu apa setelah kau mengetahui bahasanya Allah itu adalah merajai segala sesuatu. Bagaimana kau sekarang? Bisa tidak menjadi raja di dunia dan di akhirat? Dengan cara yang diajarkan tadi. Nah itu. Allahu a'lam bishawab.